malam dua Id, malam Arafah. bagaimana sebagian penduduk negeri melaksanakan sholat semacam itu di malam pertama dari bulan Rajab. Seandainya semua malam yang istimewa itu boleh diistimewakan dengan sholat tertentu yang ada ada tentu semua malam istimewa ada sholat. Ada malam Aid, ada malam Arafah, harusnya ada sholat bid'ah semacam itu. Kama balaghani annahu kana fi ba'd al-qura yusalluna ba'da al-maghribi salatan misl al-maghribi fi jama'ati. Yusammuna salat al-bir walidain. Maka maka ba'd an-nasi yusalli kulla lailatin fi jama'atin fi jama'atin salat al-janazati ala man mata al muslimina fi al-aqdi wa nahu dhalika min salat al-jama'iyyati allati lam tus'a Bagaimana sampai ke telinga berita bahkan di sebagian daerah, di sebagian desa ada orang-orang yang sholat setelah sholat maghrib mengerjakan satu sholat semisal maghrib tiga rakaat Di sholat maghrib sholat lagi tiga rakaat berjamaah. Ini setiap malam. Apa namanya? Nah, ini mereka namakan di sholat di walidain. Sebagaimana ada juga sebagian orang sholat setiap malam berjamaah setiap malam sholat wa'id, sholat jenazah. Untuk siapa? Untuk man matam dan muslimin, untuk semua kaum muslimin yang meninggal dunia yang ada di semua belahan bumi. Setiap malam sholat goib diniatkan untuk semua orang kaum muslimin yang meninggal karena tiap hari mesti ada orang Islam yang meninggal di seluruh penjuru dunia dan yang lainnya ini semua adalah sholat-sholat berjamaah yang tidak disyariatkan وعليك أن تعلم أنه إذا استيف التطوع المطلق في وقت معين وتويز التطوع في جماعة لا يلزم من ذلك تصوير جماعة راتبة غير مشروعة ففرق بين البابين وذلك أن الاستماع لصلاة تطوع واستماع قرآن أو ذكر الله أو نحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن Faqad soha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna salat tatawu'a fi jama'atin ahyana. Wa khawca al asabi wa fihim man yaqa wa hum yastami'una fajalasa ma'ahum yastami'un. Bukan asab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida istama'u amaru wahidan yaqa'u wa hum yastami'una. Fakat warata fil qawm alladhi yajlisuna yatadarasuna kitab Allah wa yatlunahu. Wa fil qawmi alladhina yadhkuruna Allah min athari man huwa ma'rufun. Mislu qawli sallallahu alaihi wasallam majalasa qawman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum ila ghasyahum rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa hafadhumul malaikah wa tatarahumullahu fi man indah. ورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس ذكري فإذا وجدت قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث فما اتغاد اجتماع راتب يتقرر بتقرر الأصابع أو السهور أو الأعوام واجتماعات المسوعة فإن ذلك يطهر الاجتماعات لصلاة الخمس والجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المبتدأ المبتدأ Maka kewajibanmu untuk meyakini dan untuk mengetahui bahasanya jika dianjurkan suatu amal sunnah dengan bentuk mutlak tidak dikaitkan dengan waktu dan tata cara tertentu di waktu muayyan maka jika dibolehkan atau mutlak di waktu tertentu wajuiza dan dibolehkan mengerjakan amal sunnah tersebut dengan berjamaah maka layazam maka tidaklah mesti maknanya bolehnya berjamaah secara rutin yang tidak disyariatkan. Apapun maka kalah dua hal ini. Maka kalah dua hal ini antara ibadah rame-rame yang rutin ibadah dan ibadah yang dibolehkan rami rami pada waktu tertentu. Kalau ibadah yang dibolehkan berjamaah bersama-sama. Fakon baina babain, maka perhatikan antara yang rutin dan yang tidak rutin. Wadalika contohnya adalah berkumpul untuk sholat sunnah atau untuk mendengarkan Al-Quran. Ada yang baca kemudian yang lain mendengarkan dan berkumpul untuk melihat Allah. Dan semacam itu jika ini dikerjakan ahyanan kadang-kadang sahada hasanun maka ini adalah satu hal yang baik. Fakat saham maka terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat tatawu berjamaah ahyanan kadang-kadang. Ketentuan empat di antaranya adalah hadis yang dilihatkan oleh Sahihain dalam Sahihain dari Anas. Bahasa Nabi Shallallahu Anas salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama seorang anak yatim dan Ummu Sulaim di rumahnya Anas. tidak ya, mungkin itu sholat duha karena siang kayaknya. Lihat Fathul Bari, hmm, kemudian lihat saya Muslim, kita Kitabul masjid ada judul bab dalam saya Muslim, bab Jawazil Jamaah Binafilah. Bab bolehnya sholat sunnah berjamaah. Contoh yang lain adalah kisah Ibn bin Malik. Nabi sholat berjamaah, sholat ke rumahnya Iban dan sholat sunnah berjamaah di rumahnya Iban. Bahkan ada ulama yang menyimpulkan dianjurkan untuk sholat sunnah berjamaah ketika sholat itu berziarah ke rumah seseorang. Diambil dari nanti ketika ziarah ke rumahnya iban kemudian sholat berjamaah. Kalau ketika ke rumahnya Ummu Sulaim, kemudian Nabi eh, sholat bersama anak, kemudian seorang anak yatim ke Ummu Sulaim. Jadi dalil bolehnya sholat sunnah berjamaah, namun ahya. Nabi tidak menjadikan ini sebagai satu hal yang Warajat Nabi pernah keluar menemui para sahabatnya. Jadi tengah-tengah sahabat ada orang yang sahabat yang membaca Al-Quran sedangkan yang lain mendengarkan maka Nabi duduk bersama mereka itu mendengarkan hadisnya bisa dilihat di tafsir Lukasir ya, tafsir surat An-Nisa di sini disebutkan kisah tentang haji disebutkan oleh mutasir secara mana dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mereka berkumpul, maka memerintahkan salah satu dari mereka untuk membaca Al-Quran dan yang lain mendengarkan. Ini penjelasan untuk istimak di salat tertawa dan istimak di Quran. Namun yang perlu dikaji lebih dalam lagi istimak lidikrillah itu bentuknya seperti apa yang masuk istimak li salat itu au au istimak Quran atau dzikrillah dan Nabi menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan majelis zikir itu baca zikir seperti apa yang Nabi katakan dan Nabi puji ada yang menjelaskan majelis zikir itu maksudnya dalam majelis ilmu tapi kalau majelisnya dalam maksudnya dalam majelis ilmu kenapa Nabi tidak katakan majelis ilmu dikatakan majelis zikir ini masalah yang masih agak mengganjal di benak saya dan saya belum dapat keterangan yang memuaskan tentang masalah ini. Saya memaknai dengan majlis ilmu, tapi memaknai dengan majlis ilmu itu apa? Mungkin bisa kita katakan adalah contoh atau jus, jus dari majlis ilmu. Ya, Hmm? Makanya ada pertanyaan yang mengganjal itu tapi adalah absahun Kalau memang maksudnya majelis ilmu kenapa enggak dikatakan majelis ilmu? Majelis zikri. Jika kemudian itu kalau maksudnya dalam maknanya majelis Makanya ada yang mengganjal. Katakan ada yang mengganjal. Itu katakan di sini istimak li salati tatawu, istimak Quran atau zikrillah. Itu istimak li zikrillah itu seperti apa ini? Nusro. Itu cuma untuk yaitu yang mengganjal di benak saya dan belum saya temukan jawabannya. apa yang dimaksud dengan perkataan Syaikhul Islam di sini? Istimak oleh sampai ketawa, atau istimak Quran, atau istimak dikirlah itu apa yang dimaksud istimak dikirlah itu seperti apa? Kalau dia maksudkan juga majelis majelis ilmi, kenapa juga tidak katakan majelis ilmi? Kalau itu dimaknai majelis ilmu berarti nggak boleh ada majelis ilmu penting. Istimak. Dan Ini kan bicara tentang masalah yang tidak boleh dirutinkan. Kalau istimewa dia pikirlah di sini dimana masjid ilmu, tapi tidak boleh pengajian dirutin nanti. Ini kan bicara tentang masalah yang boleh kadang-kadang tapi tidak boleh kalau dirutinkan. Salah satunya apa? Istimewa pikirlah. Nah, kan. dimaknai masjid ilmu, menimbulkan perhatian juga. Jadi padahal kita tahu yang perseklam bukan boleh saja rutin. Ya, berarti kan digelar di sini bukan disini. ilmu. Fakat warada fil kaum dan terdapat hadis tentang orang-orang yang duduk mengkaji Al-Quran dan membacanya dan tentang orang-orang yang mengingat Allah dengan asar berupa riwayat-riwayat bahwa ma'ruf yang ma'ruf maka di sini beliau membedakan antara majelis Quran dan majlis zikir. Misal kauli sallallahu alaihi wasallam semisal sabda Nabi tidaklah ada sekelompok orang yang duduk di salah satu rumah Allah yaitu masjid dan baca kitab Allah, baca Al-Quran dan mengkajinya di antara mereka. Ila melainkan meliputi mereka, menutupi mereka rahmat dan turun pada mereka sakinah. Dan malaikat mengelilingi mereka dan Allah mengingat dan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk di sisi. Intinya ada dalam saya Muslim di kitab Bukhari dan diberi judul bab oleh An-Nawawi bab fadli Istimak ala tilawatil Quran wa ala zikri keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berkumpul untuk berzikir. Bagaimana bentuk yang masuk untuk berkumpul ala zikri? Istimak ala zikri. Yang patut perlu kita kaji. Terus jika zikir jamaah itu adalah bid'ah bagaimana jelas dalam hadis atarnya Ibnu Mas'ud lalu gimana itu yang dimaksud istimah ala zikrillah yang perlu uh, ditelaah terus menerus dikaji lagi dan lagi ada dan juga terdapat hadis tentang adanya para malaikat yang mencari majelis zikri. Maka jika mereka menjumpai sekelompok orang yang mengingat Allah, maka mereka saling menyeru, marilah pada kebutuhan kalian. Selanjutnya, empat dan karena Bukhari dan misalnya dari bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna lillahi malaikatan ini Allah memiliki para malaikat yang tufuna fituruk yang keliling di berbagai jalan yang yaltamisuna ala dzikri. Kita mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, maka jika mereka menjumpai sekelompok orang yang mengingat Allah, mereka saling menyuruh halumu ila wajah Ini wajadu qauman yadhkuruna Allah. Bentuknya yang seperti apa? Amat bilhot adapun menjadikan istimewa ya. rotin. acara menjadi acara kumpul-kumpul yang rutin ya takaro yang berulang-ulang setiap minggunya atau mingguan atau berulang bulanan atau berulang tahunan dan itu bukan acara kumpul-kumpul yang masuk maka hal ini menyanyi menjumpai acara kumpul-kumpul untuk sholat berjamaah lima waktu itu juga eh, atau untuk sholat Jumat itu juga mingguan dan untuk Id dan untuk haji itu tahun Maka kawan tidak mudah dan ada perbuatan yang mengada-ada dan perbuatan yang يتخذ من يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يبطل المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور القوسي أنه قال لأبي عبد الله تكره تكره أن يستكره تكره أن يستمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال ما أكرهه للإخوان إذا لم إلى إذا لم يجتمعوا على على عمد على عمد إلى على عمد إلا أن يكفروا قال إسحاق بن راهوية كما قال وإنما معنى ألا يكفروا ألا ألا ألا تتخذوا ألا تتخذوها عادة حتى يكفروا هذا كلام حتى يكفروا حتى يكفروا هذا كلام إسحاق فقال المروزي سألت أبا عبد الله أن قومي يبيتون يبيتون يبيتون يبيتون يبيتون فيقرأوا قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو ألا يكون به بأس فقال أبو السري الحربي قال أبو عبد الله وأي شيء ahsanu min min ayatan ayatan yang nasu disoluna wa yaskuruna ma an'ama Allah alaihim kama qala fil ansar wa hadza isaratun ila marwahu ahmar wa ahmadu haddatsana ismail an ba'ana ayyub an muhammad bin sirin qala itu annal ansara qabla qudumi rasulillah sallallahu al wasallam al madinata qalu law nazarna yawman anafihi pada karena هذا الأمر الذي الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم القروبة وكانوا يسمون يوم يوم الجمعة يوم الجمعة جمعة يوم يوم القروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أمامة As'adu bin As'ad bin uh, Zarara faza bahat lahum lahum syatan fakafathum. Nah. Maka fafarkun maka ada perbedaan antara satu amal kumpul-kumpul yang dijadikan sunatan kebiasaan wa dan kebiasaan sunnah itu makna ya secara bahasa adalah kebiasaan dengan yang tidak yang cuma kadang-kadang. Karena inna kayu yudhahil masyru'a. Maka kalau jadikan satu amal yang rutin, maka itu menyaingi dan menyerupai hal yang tidak Wahadal farqu dan perbedaan semacam ini inilah yang al-mansus dinaskan secara tegas oleh Imam Ahmad dan para imam yang lain. Diatkan Abu Bakar Al-Khalal dalam kitabul adab dari Isak bin Mansur, dia mengatakan Anakal dia bertanya atau berkata kepada Abi Abdillah yaitu Imam Ahmad tentang hukum doa jama'i. Apakah engkau tidak suka jika ada sekelompok orang berkumpul dan mereka berdoa kepada Allah dan mengangkat tangan-tangan mereka untuk ya, maksudnya mengamini berdoa yang satu berdoa yang lain mengamini Gimana acara kumpul untuk doa bareng-bareng. Maka mereka katakan, ma'akahu lil ikhwan. Aku tidaklah melarangnya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut. Dengan catatan, dengan dua catatan. Di dalam yastamiu ala amri. Jika mereka adalah berkumpul tersebut untuk berdoa dengan sengaja. Artinya asalnya asalnya bukan acara mau doa kan? Namun acaranya mungkin pengajian. Dan ada ada masalah atau ada satu hal yang lainnya kemudian minta didoakan saya ada salah satu yang mimpin doa di acaranya nggak sengaja nggak sengaja untuk doa acaranya mungkin pengajian atau acaranya mungkin silaturahmi ziarah ke rumah seseorang rame-rame kemudian ternyata kemudian ada pembicaraan kemudian ada ini kemudian minta tuan rumah dan yang didatangkan adalah orang yang soleh minta doanya kemudian yang lain meminta maka tidak sengaja untuk tidak sengaja diumumkan harap kumpul di sini ya, kita akan doa bersama. Namun lam al adil mereka tidak berkumpul ya maksudnya berkumpul untuk berdoa dengan sengaja ila ayat suruh atau ila ayuk siru mungkin itu ayuk siru karena dimaknai dengan kebiasaan kecuali jika mereka sering mengadakannya sering melakukannya kata Ihad bin Rahuyah Kama kola, benarlah apa yang dikatakan Imam Ahmad. Bisa benar, ya. benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa inama makna dan makna Allah yukfiru supaya mereka tidak sering melakukannya adalah Allah yatakhiduha adatan dan tidak mereka jadikan sebagai kebiasaan hatta yang suruh sehingga mereka sering melakukannya. Kalau jadikan kebiasaan mesti sering. Perkataan Ishak. Maka kata Imam Ahmad bagaimana hukum doa salah satu doa yang lain mengangkat tangan ngaminkan hukumnya boleh asal tidak waktu datang sengaja untuk itu dan tidak jadikan kebiasaan tiap pengajian doa Iya memang kalau ada perlu saja ini hukumnya dengan rahmat sekali Wakalan Mahuzi dan kata Mahuzi, aku bertanya pada Imam Ahmad tentang hukum mabit anil qaumin yaqitun dan sekelompok orang yang menghabiskan di waktu malam saya qari'un lalu ada salah seorang yang baca Quran acaranya semangat pertama acaranya semangat widoon kemudian juga ada acara doa bersamanya salah yang doa menikah. Doa ini doa muhasabah. sekarang namanya muhasabah. Hatta yusburu. Demikian sudah kerjakan sampai pagi. Ada cara semaan, ada baca, ada cara muhasabah, doanya, doa sampai pagi. Kata Imam Ahmad atau hukum mabit ini, arju ala Allah ya kuna bakso. Berharap hukumnya tidak Boleh-boleh saja. Labusir al-Harbi kata Imam Ahmad, wa ayyushayin ahla. Dan amal apakah yang lebih baik? Daripada orang itu kumpul untuk sholat, kemudian mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Bagaimana yang dilakukan oleh Ansar, yang dikatakan oleh Ansar. Itu komentar Imam Ahmad tentang acara mabit tadi. Maka yang lebih baik daripada apakah yang lebih baik daripada seorang itu berkumpul di sana ada kegiatan sholat sunnah di sana ada e, pengajian mengingatkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan Islam dan sunnah kata Syekhul Islam perkata Imam Ahmad ini mengisyaratkan hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Sirin dia mengatakan, Nubi itu aku mendapatkan berita. Ini berarti mursal ya. Mau penjaringan. Tapi Anal Ansar punya Ansar sebelum tibanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mengatakan lo dorna saatnya kita lihat kita pilih satu hari di hari itu kita kumpul Lalu pada saat tersebut kita mengingat nikmat yaitu Islam yang Allah yang Allah karuniakan pada kita. Lalu ada yang usul gimana kalau kita kumpul hari Sabtu? Maka yang lain mengatakan kita tidaklah menyerupai orang Yahudi pada hari Sabtu. Pada hari mereka. Ini padahal ini belum ada nabi ini. Cuma ide mereka sendiri aja. Gimana kalau hari Ahad? Maka yang lain mengatakan kita tidak akan menjumpai orang Nasrani di hari mereka. Tengsun, Gimana kalau hari berubah hari Jumat? Dan orang-orang Arab dulu menamakan hari Jumat dengan hari berubah. Itu nama namanya di masa jahiliyah. Yang ngasih nama Jumat itu Nabi mau maka mereka kemudian kumpul memilih di rumahnya Abu Umama As'ad bin Zurarah. Dan footnote As'ad bin Zurarah bin Adas termasuk sahabat Ansar yang pertama kali masuk Islam mengikuti Bayatul Aqabah dan dia adalah pemimpin kaumnya. Meninggal tahun 1 Hijriah. Pada bahat maka apa dia lalu disembelih untuk mereka orang-orang yang kumpul tersebut syatan seekor kambing kafat hum, lalu ini mencukupi mereka Namun e, masjid yang ada di masa Imam Ahmad patut diketahui itu masjid itu di rumah. Masjidnya itu di rumah. Bukan di masjid. Sehingga tak bisakah acara mabed yang diadakan oleh sebagian orang zaman ini beralasan dengan fatwanya Imam Ahmad dalam masalah ini? أرجو أن يكون في بأس وأي شيء أحسن من أن يستمع الناس يصلون ويذكروا وأن أمر عليهم وأن تبقى وأن تبقى تنسي مسجد ijazah yang cukup bagus di di Brazil jawaban dari yang membentuk tentang yang tentang masalah mabit dan analisisnya dari penjualan masjid. kalau sini sudut pandangnya dari masalah masjid masalah minat di masjid ternyata eh, kemudian didatangkan perkataan para ulama para fuqaha tentang ya, larangan nginep di masjid. Katakan e, mungkin perkataan para ulama dan nukilan nukilan perkataan e, nukilan dari para ulama tersebut mengatakan kalau apa, e, minum di masjid itu dibolehkan untuk orang-orang seperti Ali sufa orang yang tidak punya rumah dan tinggal di masjid kemudian nginep nah, itu tidak masalah tapi kalau menjadikan masjid sebagai tempat menginap dengan dan keadaan dia tidak membutuhkan membutuhkan semacam itu tidak punya rumah namun sengaja mau acara minum enggak ini hukumnya makruh <coughs> karena tidur di masjid itu menimbulkan mungkin kotor, mungkin ini dan sebagainya. Itu alasan fukuha mereka mengatakan kalau tidak perlu kami tidak punya hajat tidur di masjid itu tetap fukuha katakan makhluk ini analisisnya dari sepandang ini orang tuh punya rumah masing-masing dan datang ke masjid rumah tempat tinggal di masing-masing dan datang ke masjid untuk untuk nginap ini tidak benar tidak boleh hmm? katanya gimana? Terima kasih berdasarkan kasus-kasus yang lain dengan yang mana yang acara bikin acara mabuk ini kan orang sufi misal uh, ada kelompoknya aja tokoh sufi di Mesir Mekah Hmm. Bang Ahmad ditanya tentang gimana pendapat uh, pendapat antum Indonesia tentang kegiatan kelompok ini. kita mengadakan macam mati. hanya mereka undang mereka ke rumah dan diundanglah kelompok ini kelompok sufi ini rumahnya orang yang tanya tadi sebelum mereka datang Imam Ahmad sudah masuk dulu caranya hebat dari Isya Imam Ahmad datang dulu kemudian Imam Ahmad naik ke loteng dan datanglah rombongan tersebut kemudian mereka mengatakan kegiatan mereka mereka mengadakan kegiatan baca Quran, semaan kemudian كثير من التعاقات ينتهي تتقص في نية توبة هذا المسلم أنت كده تنيت بكرة Thank Imam Ahmad pun menyimak kegiatan mereka dari atas, dari loteng, dari lantai dua, dengarkan apa yang ada di bawah, menyimak. Dan Imam Ahmad <coughs> menangis karena ceramah tokoh sufi ini. Ikut, ikut ikut menangis karena ceramahnya menyentuh hati ini sampai subuh oh, akhirnya ditanyakan gimana Apalah telah mendengarkan telah menyaksikan Nah, menilai Pak Kosuf ini sebagai alim bid'ah. Dan dia apa ya berkata-kata tentang masalah hati ini, ini yang nilai cuma tempat pada saat realitasnya pokoknya orang ini tokohnya adalah ahli tidak menurut Imam Ahmad tapi dia ketika menurunkan samanya Imam Ahmad nah dan dihindari bagaimana perlu tentang acara tersebut bolehkah saya datang menurutnya, kata Imam Ahmad jangan tidak boleh sekali menunjukkan bahasanya ya boleh saja bisa saja soal dari ahli sunnah itu ikut larut dengan ceramah yang menyentuh hati dari seorang ahli bidah ahli bidah ceramah didengarkan dan, dan ikut larut hanya ikut menangis terharu boleh Hmm, jika ini dari bidah ya tetap ditahdir jangan bagaimana Imam Ahmad tadi beliau mendengarkan perkataan orang ini beliau ikut nangis dan nangis namun beliau katakan ditanya gimana saya boleh duduk di majelis dia jangan <coughs> maka seandainya ada acara semacam ini itu dikerjakan di di masjid tidak perlu Imam Ahmad undang ke rumahmu Kemudian kata Abu Umayyah At-Turtusi, aku bertanya pada Imam Ahmad bin Hambal tentang sekelompok orang yang berkumpul. Kemudian ada mereka cara semaah, mereka kok kore. Dia kasih yang baca Quran. Kiraatan hazinah, namun dengan bacaan Al-Quran yang hazinah. Nada itu nada sedih. yang mereka semua pada menangis. Dan boleh jadi mereka memadamkan lampu sudah gelap ada yang baca Quran kemudian nah, dengan kiroah yang nada yang sah, sahdu dan lampunya dimatikan pada menangis gimana kata Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan ingkar ya kalau kata Abi Musa seandainya dia membaca sebagaimana bacaannya Nabi Musa kalau Fala salah punya tidak mengapa. Ya, Nabi Musa itu ada seorang sahabat yang suaranya bagus. Nabi pernah mendengarkan suaranya, baca Quran sampai Nabi menangis. Nah, terus setelah terus kemudian e, Nabi mengatakan bahasanya engkau diberi suara indah sebagaimana suara indahnya Daud maka Abu Musa mengatakan seandainya aku tahu kalau engkau mendengarkan apa yang kubaca oleh Nabi, bisa akan aku lebih baguskan lagi. Jadi, jika memang kemudian bacanya bacaan yang biasa, yang ini, kemudian cuma dia punya, uh, eh, maka hukumnya tidak mengapa. Dan dilihatkan oleh Al-Khalal dan Al-Auza'i. Al-Auza'i ditanya tentang sekelompok orang yang kumpul. Lalu dia lalu mereka memerintahkan salah seorang untuk yakusu alih. Untuk bercerita kepada mereka. Yang maksudnya adalah cerita-cerita yang bikin sedih. Sebenarnya lah, pengajian lah ngasih pengajian namun pengajiannya adalah pengajian tarik mutahid. tarif orang bersedih eh, takut dosa dan sebagainya bukan pengajian ilmiah pengajian pengajian hati hmm. isinya bikin <coughs> ingatkan pada dosa muhasabah lah berkati itu bahasa kita mungkin secara al-qas di sini al-qisas al-qisas di sini maksudnya ada kurang lebih seperti cara ceramah muhasabah. Ada dalil, ada ayat, ada ini, namun dirangkai dengan buat sedih. Buat orang ingat dosa, takut sama Allah. Al-Auza'i in kana dalika yauman ba'dal ayam jika itu adalah sehari setelah beberapa hari yaitu tidak rutin. Kalau bahasa maka tidak akan mengapa. Eh maka acara-acara yang tadi dihukumi tidak mengapa tadi ini di, disampaikan oleh Syekhul Islam dalam konteks adalah acara-acara yang boleh jika kadang-kadang memang tidak boleh kalau dirutinkan. Maka cara mabit yang dibuat oleh sebagian orang dengan acara sebagaimana jika acara yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam nah disebutkan oleh Imam Ahmad maka yang dipraktekkan oleh sekarang itu kelirunya adalah dijadikan sebagai acara rutin kalau sudah sebulan sekali kalau di Bandung di mana tempatnya Saiful Islam itu seminggu sekali atau teman seminggu sekali dan yang kedua di masjid kemudian apa? Sholat tahajud berjamaah di masjid. Sholat tahajud berjamaah boleh, namun jangan di masjid. Bagaimana kata saya? Saya di salah Monte. Sehingga sehingga yang dimaksud perkataan oleh uh, Imam Ahmad wa aisyai'in ahsan min hayatan munafi salun kepada salat. sholat maksudnya ya sholatnya adalah sholat rumah waktu jamaah di rumah salat sunnah berjamaah di rumah bukan di masjid Jadi kalau kadang-kadang kan boleh kalau muasabahnya pramuka mana boleh ya. kalau muasabahnya pramuka kan cuma kadang-kadang pas, ha? pas limahnya aja. Tapi kan termasuk ini tadi kos tadi yang ditanyakan sama Al-Auzai tadi. القدرية وقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يفتهر عادة وكذلك قيد فتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء قال شندي الخواتيمي سألنا أبا عبد الله أن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها أرى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته hatta yatta, hatta yatar tidak ada yang musola wa ala makan ya oleh bin Umar radhiyallahu anhuma yatabi mawadi an Nabi sallallahu wa asarahu falaysa bidzalika ba'sun ayat ya rajulul masyahidah illa anna nasa qad ahrafu akharuh hadha jiddan wa aktharu fi wa aktharu wa aktharu fi Nukil نقل نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أن على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع موادئ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله آه، وفعله حتى رؤيا يد حتى رؤيا يد يصب في يصب في موضع في موضع ماء في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هنا ماء قال أما على هذا فلا بأس فلا بأس فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما وما يفعل الناس عنده وهذا الذي قد كرهه أحمد وغيره من من اعتياد ذلك محفوظ محفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وغيره وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم يا قوم la antum ahda min ashabi Muhammadin aw la antum ala ala su'bati dalalatin. Nah. Maka tadi e, perkataan Auza'i tadi footnote 5 kita lihat bermakna padal ayam ay lam yakun mutaqarraran yaitu tidaklah berulang-ulang lebih zaman yang menghadap dan di waktu tertentu. Maka Imam Ahmad koyat dan membatasi bolehnya istimewa acara berkumpul untuk berdoa, doa jama'i jika tidak jadikan kebiasaan. Demikian pula Imam Ahmad membatasi ityanil amkinah bolehnya mendatangi tempat-tempat yang di sana ada jejak para nabi. Bahkan dikatakan oleh di Al-Khawatimi, dia mengatakan, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang mendatangi tempat-tempat ini. Dan dia pergi ke sana. Tahu dari apakah engkau pendapat bolehnya hal itu? Maka Nabi katakan, maka Imam Ahmad katakan jika sebagaimana hadis Ibnu Ummi Maktum yaitu Ibnu Maktum bertanya atau meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya sehingga untuk dijadikan sebagai musola wa makana yaf'alu Ibnu Umar dan sebagian dikatakan oleh Ibnu Umar yang suka tetap mengikuti eh, tempat-tempat uh, tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan jejak Nabi, fala dari kata ba'sun maka hukumnya tidak mengapa. Jika seorang itu mendatangi tempat-tempat ini yang di sana merupakan Nabi pernah duduk di sana, Nabi pernah pernah istirahat di sana, ila akan tetapi anak manusia telah berlebihan, sangat berlebihan dalam hal itu, waksa rufi dan mereka sering mengerjakan. Lihat footnote satu tentang e, Ibnu Maktum nama aslinya adalah Amr atau Abdullah bin Qais bin Zaidah. Ibnu Maktum adalah ibunya. Nama ibunya namanya Atika binti Abdullah bin Angkata. Ibnu Maktum ini masa Islam sejak lama di Mekah dan termasuk muhajirin yang pertama kali ke Madinah sebelum tibanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminta beliau sebagai pengganti beliau untuk mengurusi kota Madinah <coughs> atau untuk jadi imam di Masjid Nabawi ketika Nabi pergi. Isal bin Nas beliau beliau lah ibnu Maksum yang jadi imam sholat ketika Nabi pergi dia amat di dalam mayoritas peperangan-peperangan dia mengikuti perang Qadisiyah dan mati sebagai syahid Bismillah di sana dan ketika itu beliau yang memegang bendera. Ada juga lama yang mengatakan kalau beliau sempat kembali ke Madinah kemudian meninggal di kota Madinah. Maka apa hukum tatabu asrul ambiya kata Imam Ahmad di sini? Hukumnya boleh. Ini Nabi pernah duduk di sini, pernah sholat di sini, maka datang ke sana. Karena maka kata Imam Ahmad boleh. Namun tidak boleh sering-sering. Ya nggak boleh itu. Sering-seringnya ila anana sakat afqat fi hadha jiddan wa akthar fi Jadi ya, nggak boleh. Kan kalau nggak sering-sering dan jadikan kebiasaan. Ya sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar tidak bersengaja, namun kok lewat di sini, lewat di daerah ini, di sini kemudian Nabi pernah duduk, kemudian duduk di situ. Enggak kemudian bersengaja datang dari jauh cuma mau duduk di tempat itu. Ini cuma eh, Ibnu Umar lewat di sini, saya Ibnu Umar tahu di sini itu Nabi pernah duduk di sini, maka Ibnu Umar duduk di sini. Maka kalau menurut Imam Ahmad kata Atul Anbiya itu boleh. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar. Alasannya inilah yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Namun tidak boleh sering-sering. Tidak boleh dikatakan kebiasaan. Dan juga dinukil dari Imam Ahmad oleh Ahmad bin Qasim. Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang mendatangi hadil masyahid sebagai tempat yang ada di kota Madinah dan yang lainnya kemudian dia pergi ke sana karena di sana Nabi pernah duduk karena di sana Nabi pernah baringan maka jawaban Imam Ahmad jika sebagaimana hadisnya Ibnu Maktum yang dia itu meminta Nabi supaya datang ke rumahnya supaya Nabi sholat di rumahnya sehingga tempat sholat yang Nabi gunakan untuk sholat itu jadikan sebagai tempat sholat dan sebagaimana dikerjakan oleh Ibnu Umar yaitu menelusuri mawadik tempat-tempat yang pernah ditempuh, dijalani, pernah diinjak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang Nabi lakukan sampai sampai diriwayatkan kalau Ibnu Umar itu menuangkan di suatu tempat air, menuangkan air di suatu tempat. Kemudian ditanya, kok menuangkan air di sini? Maka Ibnu Umar mengatakan kemudian Nabi menuangkan air di sini. Maka kata Imam Ahmad, jika orang itu tatap asal ambil dengan bentuk semacam ini, hukumnya lah baksa, hukumnya tidak mengapa. Atau khasafihi, tapi Imam Ahmad berikan kelonggaran. Akan tapi, kemudian Imam Ahmad mengatakan akan tapi manusia dari orang telah berlebih-lebihan, wa'aktaru dan telah sering mengerjakan hal-hal semacam ini. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan kubur Hussein dan apa yang dilakukan oleh banyak orang di dekat kubur Hussein. Dan apa dan kebencian Imam Ahmad dan yang lainnya untuk ikhtiar membiasakan hal-hal semacam itu adalah satu hal yang maksud dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu dan yang lainnya ketika murid-muridnya Ibnu Mas'ud menjadikan satu tempat tertentu untuk berkumpul untuk berpikir maka Ibnu Mas'ud menemui mereka dan mengatakan baik kaum ya kalian lebih lebih pintar, lebih mendapatkan hidayah daripada sahabat Muhammad SAW. Atau kalian ala syubatin min ala syubatin dolala di atas cabang kesesatan. Namun yang jelas, eh, jumhur sahabat tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan bapaknya sendiri juga nggak setuju dengan perbuatan anaknya itu. Bahkan kata kata Umar, sebab binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena tatapul atau ambiyah ini. Namun yang jelas, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak bisa dihukumi bid'ah. dilakukan oleh para ya sahabat itu tidak jelas dihukumi bid'ah. Namun tadi kapan seorang itu kita hormati jika uh, buat asal ambia banyak adalah bagaimana kata Imam Ahmad tadi tidak jadikan kebiasaan. Ya, persis sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Dan dia disengaja. eh ketika maka ada satu pelajaran penting yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini yaitu tentang hukum mati. Maka yang salah itu bukan uh, yang keliru itu bukan acaranya, tapi ada acara orang kumpul gini, namun uh, karena ini ada baca Quran ada semaan ada sholat sunnah berjamaah kemudian ada ini namun ada beberapa hal ya juga salah kalau yang diterapkan oleh orang sekarang namun tidak semua Nah, kalau diingkari mutlak, diingkari mutlak saya khawatir itu dianggap semuanya salah, salah 100% salah. Padahal kan tidak. Berdasarkan penjelasan yang tadi kita baca, itu kan tidak. Tidak 100% salah. Dan ada yang bagian salah. Kalau kemudian nyelanya, mencelanya terlalu berlebihan, nanti eh, dikhawatirkan orang yang tidak paham, tidak ngerti duduk perkara dan itu kemudian dianggap 100% mi'afil mi'ah keliru. Itu kan juga satu hal yang keliru juga ini satu hal yang boleh kemudian jadi dianggap eh, salah total itu kan juga satu hal yang tidak pas juga maka ya proporsional proporsionallah dalam menilai ini kan sebuah kita insyaallah Thank you. открытая у нас.